بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لتعمير القلب وإحيائه بدوام ذكره وصحبة أحبابه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إلى كافة عباده صلى الله وسلم على سيدنا محمد الصادق المصدوق في جميع أحواله وعلى آله وصحبه وذريته وأتباعه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم لقائه أما بعد yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan anugerah taufik hidayah serta inayah kepada kita sehingga kita dapat berkumpul bersama-sama di majelis zikir, majelis ta'lim yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. الحكمة الثامنة والأربعون من الحكم العطائية قال الإمام أحمد بن عطاء الله السكندري رحمه الله Hikmah yang ke-48 dari Al-Hikam Al-Ataiyah Berkata Imam Ahmad Ibnu Atha'illah As-Sakandari rahimahullah min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafiqat wa tarkun nadami ala ma fa'alta min wujudi zallat artinya setengah dari tanda-tanda matinya hati seseorang. Tiada duka cita, tiada sedih atas sesuatu yang keluputan akan dia daripada perbuatan taat kepada Allah. Dan tiada menyesal atas yang engkau perbuat daripada adanya kesalahan ketergelinciran. Dalam hikmah yang ke-48 ini beliau menyebutkan ada dua dari sekian tanda mati hati seseorang. Yang pertama tadi disebut sidin tidak sedih kada menyesal kada berduka atas keluputan berbuat taat kepada Allah. Kada merasa rugi Baik taat itu berupa yang pardu atau taat itu berupa yang sunat. Misalnya kita guring. Nah, lalu bangun guring jam 6 subuh. Otomatis subuh tadi terliung pertama keluar pada waktunya nang kedua sembahyang berjamaahnya kada umpat di situ inya kadada merasa rugi kadada merasa rugi biasa-biasa nah ini salah satu alamat orang ini mati hatinya salah satu tandanya kalau orang itu hatinya hidup inya menyesal inya merasa rugi karena kada sempat sembahyang subuh berjamaah kada sempat sembahyang pada waktunya menyesal luar biasa nah ini alamat hati orang itu hidup itu satu contoh kita bandingkan, kita kiaskanlah kepada perbuatan-perbuatan taat lainnya. Amun nang sudah sengaja kada memperbuat itu, itu lebih pada mati lagi nih tuh. Hmm, Tahuai, waktunya ada, awaknya lapang, eh, awaknya sihat, orang berbuat taat, ini kada tegio giur nak umpat, itu alahan pada mati lagi. Setengah daripada tanda kematian hati seseorang tiada sedih atas yang keluputan akan engkau daripada perbuatan taat. Nah disebutkan di zaman dahulu ada di antara para salihin, para sahabat Nabi yang mana mereka itu kada sempat. Nah, begitu sampai ke masjid, orang sudah tuntung sembahyang berjamaah. Oh, menyesal luar biasa karena kehilangan 27 derajat. Kehilangan 27 kebaikan. Karena sembahyang berjamaah orang sudah bubar. Mereka merasa rugi Lalu mereka bayar dengan 27 kali sembahyang. Nah ini orang yang hidup hatinya. Padahal andai kata kada dibayar pun merasa rugi itu sudah cukup tanda hidupnya hati seseorang. Yang kedua tanda kematian hati seseorang lagi tiada menyesal atas yang engkau perbuat daripada kesalahan-kesalahan. Kada ada menyesal. Padahal tadi berbuat dosa, berbuat nang kada bagus, kada ada menyesal. Biasa-biasa. Nah itu tanda matinya hati juga. Para muhibbin rahimakumullah. Mautul qalbi alamatus syakawah wa su'il khatimah. Matinya hati, matinya hati itu tanda celaka. Dan tanda orang ini su'ul khatimah. Matinya hati artinya kadada merasa rugi ketinggalan berbuat baik kadada menyesal berbuat kesalahan berarti hatinya mati orang ini celaka dan suul khatimah Amun orang itu hatinya mati walaupun dipadahkan celaka dan suul khatimah kada ada masalahnya inya hatinya mati nah mendengar nang macam ini nah ikam kalau kayak itu aja ikam tuh hati mati bila ikam hati itu mati ikam kena celaka dan ikam mati kada membawa iman biasanya orang mati orang mati Nah kalau hanya ada takutan, kalau ada takutan, mah takutan lah Macam mati seolah hati mah Tapi ingat takutan aja, kada bergerak napa-napa juga. Ini berarti ada aja napasnya hati ini hidup aja ngarannya. Cuma ibarat garing tuh garing yang kritis. Bernapas lagi nah ada. Kalau orang yang hatinya hidup, mendengar nang macam ini bahwa mati hati itu membawa kepada celaka mati hati itu membawa kepada mati suul khatimah oh ini hati-hati daripada menjaga hatinya jangan sampai mati nah itu orang yang hidup hidup hatinya para muhibbin rahimakumullah wa mautihi salah satu asya sebab kenapa hati itu mati tiga perkara sebab kenapa kadang merasa rugi lagi ketinggalan berbuat taat kadang merasa menyesal lagi berbuat dosa mati hatinya kenapa sebabnya karena tiga perkara satu hubud dunia itu pertama sebabnya hubbud dunia. Mencintai dunia. Apa yang dimaksud dengan mencintai dunia itu? Sehingga bisa mengakibatkan hatinya mati. Mencintai dunia itu artinya adalah hubbu ma yatadarraru bihi ba'da mautih dia mencintai sesuatu yang membahayakan dia sesudah dia mati. Ini artinya hubud dunia. Mencintai sesuatu yang mencelakakan dia di akhirat. Itu artinya hubud dunia. Menyayangi sesuatu yang mencelakakan dia sesudah dia mati. Ini hubud dunia. Contohnya mencintai kemaksiatan. Mencintai kemaksiatan. Itu hubud dunia. Kenapa? Karena kemaksiat itu mencelakakan dia di akhirat. Maksiat itu membuat dia binasa, sengsara di akhirat. Itu yang dia cintai di dalam dunia. Nah, mencintai sesuatu yang memudaratkan dia di akhirat. Nah, ini sangat luas pemahamannya. Sangat banyak contoh-contohnya. Kita ambil contoh misalnya nang parak lawan kita, pakaian kita, perhiasan kita. Ini perhiasanku ini, pakaianku ini paling harap sekampungan nggak ada nangka ini Dipakainya pakaian itu, perhiasan itu dengan perasaan agak. Orang kan tidak nyamainya. Sekampungan nggak ada nanggawan nukaran itu. Dipakainya dengan perasaan agak. Disayanginya benar ini baju ini. Disayanginya benar perhiasan ini. Kenapa? Karena sagan bagak ini nah Menang lain banyak aja orang sama diisi. Amun ini kadada hanya aku nang diisi. No. Pusut memusuti lawan barang itu tadi nah. Ini artinya mencintai yang membahayakan dia di akhirat. Nah, ini hubud dunia ngarannya. Mencintai duit itu belum tentu hubud dunia. Mencintai pangkat kedudukan belum tentu hubud dunia tapi kalau mencintai sesuatu yang memudaratkan sesudah mati, itu jelas hubud dunia. Dia mencintai jabatan, mati-matian mendapatkan jabatan, mempertahankan jabatan itu. Kenapa sebabnya? Dengan jabatan ini aku bisa semaunya. Nah. Aku memegang jabatan ini aku hendak mengambil duit karena menangatnya aku hendak ini karena wani menentangnya apapun aku kehendaki jadi dia cinta mati-matian kepada jabatannya ini nah ini cinta yang membahayakan dia di hari kiamat di akhirat kain ini cinta kepada dunia nah bila macam itu halnya salah satu sebab yang mengakibatkan hati tadi mati nyata-nyata nih orang nah sembahyangan nyata-nyata orang sembahyangan bang nyaur keluar keluar kasih singgah bang sembahyang berjamaah nih kenapa ada singgah itu menunjukkan hatinya mati jakanya hatinya hidup jelas sembahyang berjamaah dulu hanya berangkat pengajian ada Majelis taklim ada. Jelas sudah hari ini majelis taklim. Sehari sebelumnya ngur hilang kemana. Jakarta ya, bermanfaat ada. Nah ini tanda hati mati. Kenapa mati? Karena mencintai yang mencelakakannya di akhirat. mendengar rangka ini sudah kalau bapak eh? Iya mati ngerennya tapi diri orang mati jakanya hatinya ada sedikit hidup ada perubahan nah, ada gerakan hubud dunia tadi yang pertama jadi jangan diartikan secara umum hubud dunia itu ketujuh cinta duit kada. Nah, cinta jabatan kada kada mesti itu. Karena duit itu bisa membawa kepada kebaikan, jabatan bisa membawa kepada kebaikan. Nang kada boleh itu yang membahayakan itu mencintai sesuatu yang membawa siksa di akhirat. Itu. Satu itu penyebabnya. Yang kedua sebab kenapa hati kita ini menjadi mati wal ghaflatu an zikrillah. Nah, kita lalai. Nah, kita kada ingat berzikir lawan Tuhan. Kada ingat berzikir. Wal ghaflatu an zikrillah. Mun berzikir nang misalnya seribu sehari la ilaha illallah sudah nyata kada ini zikir-zikir nang disuruh Tuhan dalam menghadapi keadaan-keadaan. Kada tazikir juga. Kan mestinya kita kalau hendak makan disuruh berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Makan kada Bismillah juga. Nah makan datang makanan. Tuntung makan disuruh Tuhan berzikir Alhamdulillah. Imbah makan kada ada Alhamdulillahnya juga. Kada ada juga dapat nikmat dapat duit kadada juga alhamdulillah kadada mendengar orang menyebut ngaran nabi kita kalau pak Allah kada kadada juga salawatnya lalai daripada zikrillah masuk ke dalam jamban masuk keluar masuk kada apa-apa juga padahal itu ada disuruh zikir-zikirnya nah lalai daripada itu ini menyebabkan juga hati kita akhirnya mati nah, membiasakan makan bismillahirrahmanirrahim untuk makan alhamdulillah melihat nampina aneh subhanallah melihat sedih pikiran masya Allah itu adalah menghidupkan hati menghidupkan hati Yang ketiga, yang menyebabkan hati itu mati irsalul jawari fi ma'asillah yaitu melepas anggota pada maksiat nah, maksiat apa aja belinya hendak dilepasnya ada pemandangan yang haram nyenak memandang diitihinya ada pendengaran yang haram hendak didengarakannya nah dilepasnya anggotanya kepada kepada yang maksiat nah, nah jadi kita mati hati kita itu. فإذا ظهرت أمارة موت قلبك أيها المريد فعليك بإحيائه بثلاثة أشياء Apabila sudah nampak tanda-tanda kematian hati engkau wahai murid Maka mestilah engkau menghidupkannya dengan tiga perkara kalau kita mendengar yang tadi nah, dirasa-rasa mati kada hati. Atau kritis kah parak mati? Nah, bila sudah muncul nampak tanda-tanda matinya hati engkau wahai murid, maka lazimilah, maka mestilah engkau menghidupkannya dengan tiga hal menghidupakan ini ngalih orang mati dihidupkan, menyigarakan nang garing gin lapah kita ini sawat mati sawat mati nama hidupkannya itu pertama az-zuhdu dunia zuhud pada dunia Zuhud pada dunia ini bukan artinya nang jadi bupati, ampih jadi bupati, kada. Nang sugih beri akan seluruh harta kada. Zuhud pada dunia ini artinya apa? Tinggalkan sesuatu-sesuatu yang mencelakakan di akhirat. Napa-napa tadi? Hal-hal yang maulah kita celaka di akhirat, jangan lagi diurus nih tuh. Oh pakaian ini nih, ini rancak maulah aku jadi sengsara. Pakaiannya mula aku bikin aku sombong pakaiannya mau laku agaknya nah, dijual mengkuler memberi akan jadi akan duit hmm. larang harganya empat puluh empat juta lima juta harganya atau puluhan juta harganya jual cari pakaian-pakaian yang kadang membuat sombong cari perhiasan yang kadang membuat sombong cari apa yang kadang membuat sombong nah. jabatan Amun aku di jabatan ini kada kawa, kada kada maksiat nah. Soalnya aku ini ngalih. Ini duduk di jabatan yang kada kawa kada maksiat. Amun hendak hidup hati tinggalkan jabatan itu. Mau kada mau. Kalau jabatan itu kada kawa kada maksiat. Ini ada orang pejabat tuh nang jabatan pasti maksiat, kada kawa kada maksiat udah ada maksiat diampi orang mau ada ampe Nah, zuhud di dunia. Hilangkan sesuatu yang membawa bahaya di akhirat. Jadi bukan menghabiskan seluruh harta zuhud itu kada. Pilih mana-mana yang membuat kita celaka di akhirat. Mana-mana yang maulah jadi dosa. Itu dulu. Yang kedua, al-istighal bidzikrillah taala. Nah, menghidupkan hati. Yang kedua, bekerja dengan zikrillah. Biasakan kalau perlu dimijak gana-gana bismillahirrahmanirrahim mijak makan alhamdulillah supaya ingat di muka WC bacaan masuk bacaan keluar memakai baju ini bacaannya bercermin supaya selalu sibuk dengan zikir untuk menghidupkan hati al istighalu bi dzikrillah wal ijtima bi majalisil ilmi wal zikir dan berkumpul dengan majlis ilmu dan zikir Empat turun majlis ilmu majlis zikir karena itu membantu menghidupkan hati yang ketiga wasuhbatu ahbabillah ma'al adabihim yang ketiga, menghidupkan hati itu adalah bakawan lawan orang-orang yang dikasihi Allah, bakawan dengan kekasih-kekasih Allah, serta beradab dengan mereka. Nah, tiga hal itu. Bila kita kawal melaksanakan tiga ini, maka hati yang sudah mati tadi akan menjadi hidup kembali. Jauhkan, tinggalkan, hilangkan barang-barang, benda-benda apapun yang menyebabkan kita jadi dosa. Satu. Yang kedua, perbanyak zikir. Terutama dalam hal keadaan-keadaan yang kita dituntut untuk berzikir. Yang ketiga, nah, bersahabat berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi Allah serta beradab dengan mereka. Tiga hal itu. Mengetahui orang itu kekasih Allah atau kada. Kita nak mencari kawan nih. Nak membaiki hati. Nak menghidupkan hati. Membuangi yang tadi sudah dibuangi. Yang kita diusah, kita diusah sudah dibuangi. Berzikir sudah aktif, bagus. Berkumpul dengan majelis ilmu sudah tinggal lagi hendak bersahabat, hendak dekat dengan kekasih-kekasih Allah. Kayak apa orang yang dimaksud kekasih Allah ini? Nah, secara zahir ada lima hal alamat. Bila lima hal ini pada seseorang itu ada, pegang orang itu. Dekati orang itu, kawani. Satu, alimun abid. Orang ini berilmu, beribadah. Berilmu, beribadah. Satu itu. Mun ilmunya tinggi kadang bisa bayangan jangan digawani. Ketinggian ilmu. Hmm. Alimun abid orangnya berilmu beribadah. sembah yang mau. Nah. Yang kedua sahiyun pemurah orangnya berilmu, ibadat pemurah. Nah, mengkikir lain juga lain kekasih Allah. Nah. Yang ketiga, pemaaf tidak pemarah. Pemaaf tidak pemarah. Nah. Yang keempat, tidak mengekali satu perbuatan maksiat. Kadang mengekali satu perbuatan maksiat. Amun maksiatnya berganti-ganti kadang jadi soal. Ini kadang mengekali satu perbuatan maksiat amun nyembah nu maksiat ini ini ampe maksiat itu pulang digawinya bentuk maksiat nang sebuting pulang itu kali jadi soal tapi kalau menatap satu maksiat nah ini lain lain kasih Allah nah yang kelima kali kalilul kalam sedikit bicara nah, sedikit bicara ini lima tanda zahir tanda yang zahir bagi kekasih Allah di muka bumi ini. Nah, bila ada macam itu, kawani itu. Maka ini akan menghidupkan hati. Di samping tadi banyak berzikir dan membuangi, menghilangkan hal-hal yang uh, membuat jadi dosa. Para muhibbin rahimakumullah. Apabila sudah kita berkumpul dengan orang-orang yang dikasihi Allah ini, maka mesti kita menjaga adab dengan mereka. Karena bila kita kadang menjaga adab dengan mereka, bukan manfaat yang kita dapat justru mudarat. Justru mudarat. Kenapa? Karena orang-orang yang dikasihi Allah ini orang-orang yang dikasihi Allah, orang-orang yang sangat diperhatikan Allah. Kalau kita sakiti, Allah yang langsung turun tangan. dalam kitab seringkali disebut kekasih Allah itu seperti anak-anak harimau kalau anaknya diganggu walaupun anaknya kada melawan mamanya nang abut melawan nah, nah, jadi berteman bersahabat dengan orang-orang yang dikasih Allah ini ma'al adab serta adab. Nah, adabnya? Pertama, antan ilaihim bi'ainil mahabbati wal ihtiram. Satu, memandang mereka itu kekasih Allah dengan pandangan cinta dan menghormati. Satu. Yang kedua, antuh sinallan nabihim bahwa berbaik sangka dengan mereka. Berbaik sangka dengan mereka. Misal mereka ada berbuat apa-apa, baik sangka. Kenapa sih jin itu? kenapa ada mau, berbaik sangka Barangkali sirin ada ilmunya, barangkali sirin ada hukumnya yang kita kada tahu. mudah. Yang ketiga, an la ta'tarida ilaihim. Jangan mengeritik mereka. Menapa hmm, nangka itu? Kada kawa, nah, itu kada kawa bakawan sudah. Kada, jangan mengeritik mereka. An la ta'tarida ilaihim. Jangan mengeritik kepada mereka. Yang keempat antakhdumahum bahwa engkau berkhadam kepada mereka. Berkhadam ini artinya apa? Berkhidmat. Berkhidmat itu membantu mereka. Sekurang-kurang membantu apa? Kadang membebani mereka. Itu sudah berkhidmat. Sekurang-kurang berkhidmat itu kadang membebani mereka. Cukup ibaratnya kada kau membantu tenaga kada kawa membantu duit kada kawa membantu pikiran kada kawa jangan memuyaki barang jangan memuyaki jangan mariputakan yang kelima antuhibba man ahabbahum wa man ahabbuh mencintai orang-orang yang cinta kepada mereka dan mencintai orang-orang yang mereka cintai. Mencintai orang-orang yang cinta kepada mereka kekasih Allah dan mencintai orang-orang yang mereka cintai. Amun kasih sidin dimusuhi kada kawan itu. Atau orang yang sayang lawan sidin dimusuhi juga kada kawan juga mesti cinta kepada orang yang cinta kepada kekasih Allah dan mencintai orang-orang yang dikasihi mereka. Yang keenam antadawalahum bahwa engkau doa akan bagi mereka itu. Doakan agar mereka diperihal Allah, nah, dilindungi Allah, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala urusannya. Doa kita kepada kekasih-kekasih Allah tadi Nah, bila enam perkara itu kita berteman, kita bersahabat dengan kekasih Allah, maka segala apa yang Allah berikan kepada mereka, kita dapat bagian yang sama, walaupun kita guring. Malam kita guring, nah, sidin beribadah, sidin beribadah. Apa yang sidin dapat, kita dapat. Asa bujur-bujur bergabung dengan mereka-mereka itu dan menjaga adab dengan mereka. Ini ia yang almaru aman ahab. Seseorang itu nanti di akhirat beserta orang yang dia cintai. Nah itu maksudnya. Walaupun dalam dunia amalnya kada sama, tapi karena inya cinta bisa gak kaina di sana. Nah. Jadi untuk menghidupkan hati pertama tadi membuangi perkara-perkara yang membuat dosa. Yang kedua menyibukkan diri dengan zikir. Yang ketiga bersahabat berkumpul dengan kekasih-kekasih Allah serta menjaga adab dengan mereka. Nah, bila mana tiga hal itu ada pada diri kita, maka hati kita yang mati akan kembali dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya hikmah yang ke-49. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شبابا صلوا عليه وسلموا تسليما